menunjukkan untuk berhati-hati orang yang dia itu sudah mendudukkan diri sebagai penyampai risalah dari para nabi yang mana para nabi itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada umat. Harus berhati-hati karena dia itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari akal pikiran mereka, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala risalah itu. Segala hal yang berkaitan dengan masalah syariat Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala langsung yang memberikan penjelasan dan para rasul itu adalah yang menyampaikan demikian juga orang-orang yang mengikuti para rasul. Jadi di sini menunjukkan mana abduhu wa rasuluh sebagai peringatan kita bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba. Tidak boleh untuk kemudian kita berlebih-lebihan sampai kemudian mengibadahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana terjatuh padanya orang-orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Demikian juga orang-orang Yahudi terhadap Israel. <clears throat> Wa qalatil yahudu Uzair bin Allah, Uzair. Ini orang-orang Yahud mengatakan bahwa Uzair itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatin nasara al-masih bin Allah. Orang-orang Nasara, orang Nasrani mengatakan bahwa al-masih yakni Isa bin Maryam anak Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah berlebihan. Wa rasuluh juga peringatan kepada kita setelah mengetahui bahwa Allah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang hamba tidak boleh kita kemudian meremehkan beliau mengejek beliau atau tidak menghormati beliau kita tidak menghormati karena beliau adalah rasul urusan Allah SWT ini yang pertama dibangun Islam di atas syahadat ini dan mereka para ulama mensyaratkan di dalam seseorang itu mengatakan seorang bahwa dirinya itu sebagai seorang muslim syarat seorang dikatakan bahwa dia itu seorang muslim dikatakan oleh para ulama dikatakan dia itu beriman syaratnya adalah tiga yang pertama adalah an nutku bi lisan. Ini mengucapkan dengan lisan, dengan ucapan dia. Kemudian wa itikadu bi janan. Keyakinan di dalam hati. Kemudian wal amalu bil arkan. Beramal dengan perbuatan. Bil jawarih. Ini bil arkan dengan perbuatan. Syarat tiga ini. Yang pertama adalah nut berbicara dengan lisan yang mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian yang kedua adalah untuk meyakini dalam hati, bukan seperti orang munafik. Ini mengucapkan kalimat Islam tapi hatinya tidak menyukai Islam. Kemudian yang ketiga adalah melawan dengan perbuatan. Jadi di sini syahadat di sini hendaknya dia kemudian mengucapkan, kemudian juga meyakini dalam hati, kemudian melakukan dengan perbuatan. Kemudian berikutnya wa iqami sholat dan menegakkan sholat. Apa mana menegakkan sholat ini? Dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam Sarah saya Muslim ketika menjelaskan hadis ini, makna iqami sholat menegakkan sholat ada dua. Yang pertama adalah muhafadatu as-sholawat, menjaga sholat. Menjaga sholat. Ibn Rajab di sini mengatakan makna ini lebih tepat. Makna menegakkan sholat adalah menjaga sholat. Sehingga tidak dikatakan seorang itu menegakkan sholat kalau kemudian sholatnya itu kosong-kosong yakni kadang sholat duhur, kadang tidak. Kemudian kadang dia itu sholat asar, kemudian nanti maghribnya sholat. Kemudian isanya tidak, maka ini bukan, bukan dikatakan menegakkan sholat. Tapi menegakkan sholat adalah selama terus-menerus melakukan sholat. Selama dia itu hidup, selama dia itu mukallaf, dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kedua adalah adau arkani. Melaksanakan rukun-rukun sholat itu. Demikian dikatakan Imam Nawawi. Jadi ya, menegakkan sholat, melaksanakan rukun-rukun sholat yang mana kalau ditinggalkan rukun itu menjadi batal sholatnya. Seperti mengucapkan takbiratul ikhram di awal itu. Allah Akbar. membaca Al-Fatihah. Dan yang lainnya. Di dalam permasalahan sholat itu. Imam Nawawi mengatakan ini pendapat yang benar. Pada intinya keduanya adalah hampir mirip maknanya. Atau dalam artian benar. Yani menjaga sholat Demikian juga melaksanakan rukun-rukun sholat tersebut. Maka ini dikatakan menegakkan sholat. Dibahas oleh para ulama di sini oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala tentang permasalahan orang yang meninggalkan sholat karena malas. Adapun kalau dia meninggalkan sholat karena dia itu mengatakan tidak wajib, maka ini keluar dari agama Islam. Karena kita mau tahu bahwa sholat ini adalah rukun. Tetapi sekarang dibicarakan tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas. Di situ ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Hadis Jabir bin Abdullah yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala sahih bahwa Nabi mengatakan bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus sholat. Antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan itu adalah meninggalkan sholat. yang memisahkan antara seorang dengan kekufuran itu adalah sholat. Itu adalah sholat. Kalau dia meninggalkan sholat maka dia itu adalah menjadi syirik atau dia telah menjadi kufur. Ini salah satu dalil yang menjadi pedoman sebagian para ulama bahwa yang solat sholat karena malas itu adalah dalam keadaan keluar dari agama Islam. Walaupun kemudian kalau kemudian dia melakukan sholat lagi, kita meyakini bahwa dia adalah seorang muslim. Tapi sangat berbahaya seseorang kemudian ketika meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat. Walaupun kita katakan kalau kemudian dia melakukan sholat maka dia sebagai seorang muslim. Ini berhati-hati seorang kemudian meninggalkan sholat dalam keadaan dia itu malas-malasan. Sebagian mengatakan bahwa dia itu masih seorang muslim, masih seorang muslim. Dalilnya di antara mereka mengatakan <clears throat> masih seorang muslim ini seperti saya Muhammad Nasir al Albani demikian juga Syekh Muhammad bin Hizam dan sebagainya dari para ulama mengatakan tidak sampai kepada kekafiran apabila dia itu meyakini bahwa itu wajib tapi dia malas melakukannya. Di antara hadis Abu Sa'id Al-Khudri muttafaqun alaih tentang hadis syafaah bahwa nanti setelah dikeluarkan orang-orang yang dia itu mempunyai keimanan walaupun satu biji sawi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan seseorang yang mereka itu tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Jadi diantaranya orang-orang yang melakukan sebagian mengatakan bahwa ini adalah orang-orang yang telah mengucapkan kalimat syahadat. Demikian dikirim oleh para ulama. Ya ini, ya ini intinya di sini pentingnya seorang menjaga sholat. Jangan kemudian meremehkan. Karena sebagian mengatakan yang meninggalkan sholat karena malas itu adalah keluar dari, dari agama Islam. Jadi hendaknya berhati-hati seorang kemudian meninggalkan sholat, yakni sholat wajib, sholat lima waktu. Kemudian berikutnya dari rukun yang ketiga dari Islam itu yang dibangun padanya Islam itu wa ita zakah, yakni membayar zakat. Disebut oleh para ulama zakat al mafrudoh zakat yang wajib. Apa itu diantara zakat yang wajib? Zakatul fitr bagi yang mampu. Zakat sebelum masuk Idul Fitri sebelum kemudian seorang melakukan sholat idul fitri hendaknya dikeluarkan kemudian juga zakat amwal zakat mal kalau kemudian sudah satu tahun demikian juga setelah setelah nisab batasan-batasan yakni sekitar 80 gram emas sebutkan atau e, seukuran nisab perak ini sekitar 40 juta keluar padanya dua setengah persen <clears throat> Kemudian juga yang lainnya seperti dia punya ternak. Sebagian para ulama, yakni ternak yang dia itu adalah e, <clears throat> dibiarkan. Yang dalam artian dia makan sendiri dari rumput-rumput dan sebagainya. Sebagian mengatakan seperti itu. Itulah yang dikeluarkan zakat padanya. Apabila dia punya 40 kambing, dikeluarkan di situ satu kambing. Adapun zakat-zakat yang dia itu adalah nafilah sunnah seperti dia bersedekah dan sebagainya, maka itu sebagai tambahan bagi dia dan tidak kemudian seseorang itu dikatakan berdosa dengan dia tidak meninggalkan eh, ini dengan dia itu tidak melakukan sedekah-sedekah yang dia itu sunnah-sunnah itu tapi menunjukkan dia punya sifat yang jelek sifat yang bakhil yang mana Nabi SAW menyebutkan ma'asbaha ar tidaklah seorang itu berbagi-bagi illalahu malakan di situ ada dua malaikat salah satunya mengatakan Allahumma i'ti mungfikon kholafa ya Allah berikanlah kepada orang yang dia itu memberikan infak bersedekah itu kholafa pengganti dari uang yang dia sedekahkan mendoakan seseorang banyak bersedekah dari uang yang dia miliki satu juta umpamanya kemudian sedekahkan untuk anak yatim atau mungkin orang-orang yang butuhkan padanya maka seperti ini malaikat Allah Subhanahu wa taala mendoakan ya Allah berikanlah kepada orang yang Memberikan infak itu kholaf, pengganti dari rezeki yang dia keluarkan. Dan sebaliknya, berkata malaikat yang satunya, Allahumma i'ti al mumsikan talafa. Ya Allah berikanlah kepada orang yang mumsik, yang dia itu menahan uang yang dia miliki, bakhil dalam artian bakhil, talafa kehancuran. Ini keutamaan yang dia itu melakukan sedekah. Hitai zakah, yakni zakat-zakat yang dia itu wajib. Kemudian berikutnya wahajil bait. Yang yang yang keempat adalah yang keempat adalah untuk seorang itu melakukan haji. Haji sendiri itu adalah secara bahasa artinya kosoda. Mak bermaksud. Ya ini bermaksud mendatangi al-bait. Di sini dengan kalimat alif lam kalau di dalam bahasa Arab ma'rifah ini alif lam al ma'rifah ya ini menunjukkan sesuatu yang sudah diketahui, sudah dikenal. Rumah, bait itu artinya rumah, tetapi ada alif lam di situ menunjukkan sesuatu yang sudah dipahami. Maksudnya adalah Baitul Haram. Yang ada di masjidul Haram, yakni Ka'bah. Hajjal Bait maksudnya adalah qasada al Bait, menuju Bait, Baitul Haram, yakni menuju Mekah, menuju Ka'bah itu untuk melakukan haji. Allah SWT menyebutkan dalam, dalam Al-Quran Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a sabila Walillah untuk Allah SWT semata Bukan untuk pujian atau untuk kemudian di, sanjung sanjung oleh tetangganya atau dikatakan Pak Haji dan sebagainya. Tetapi lillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Hijjul bait untuk mendatangi bait Mekah. Manis tato sabila untuk orang-orang yang mampu kepada kepadanya jalan. Ya ini mempunyai kemampuan menuju ke sana. Dikatakan kata, kata para ulama di situ kemampuan di situ ada dua. Yang pertama adalah kemampuan badan dia. Oleh karena itu kalau seorang sudah tua sekali sudah tidak mampu untuk berjalan atau mungkin sangat payah sekali sehingga tidak bisa menaiki kursi roda. Maka digantikan padanya keluarga dia. Tetapi selama dia masih menaiki kursi roda dan masih untuk bisa kemudian di Arafah melakukan wukuf, bahkan disebutkan orang-orang yang yang dia dalam keadaan kritis waktu itu, ini pernah kita perhatikan di sana. <clears throat> dalam keadaan waktu itu belum ada jemaah haji Disebutkan di Padang Arafah, kalau ada seorang yang kritis di dalam rumah sakit umpamanya, karena wukuf di Arafah sebagai rukun dari haji. Satu detik saja atau mungkin satu menit saja. Syarat seorang yang melakukan ibadah haji, ibadah haji adalah di dalam Padang Arafah itu, di tanggal 9. Itu rukunnya sehingga tidak mungkin seorang melakukan ibadah haji kecuali di waktu itu. Tidak bisa dilakukan dua kali karena namanya tanggal 9 Dzulhijjah ya satu tahun itu satu kali saja. Sehingga di antara orang-orang yang dalam keadaan sakit kritis sekali, di antara mereka dibawa dari rumah sakit itu dalam keadaan mungkin diinfus dan sebagainya dimasukkan di dalam helikopter kemudian diterbangkan menuju ke Arafah. Duduk di situ sebentar dibawa lagi ke rumah sakit. Dan sudah sah. Karena apa? Karena dia telah ikut yakni wukuf di Arafah. Ini berada di padang Arafah waktu itu walaupun sebentar. Karena karena itu adalah apa? Karena rukun. Adapun yang lainnya bisa digantikan. Melimpar jamroh, melimpar batu itu, atau tawaf dan sebagainya bisa dilakukan di waktu-waktu yang lain. Tetapi wukuf itu tidak mungkin kecuali tanggal 9. Yang pertama tadi, ya ini dia mempunyai kewajiban, ya ini kemampuan, punya kemampuan dalam hal kekuatan badan. Dan yang kedua adalah kemampuan dalam hal harta. Oleh karena itu seorang yang tidak mempunyai harta tidak diwajibkan dan tidak kemudian dibebani. Walaupun dia nanti meninggal sama sekali tidak dibebani. Demikian juga sebagian mengatakan yakni untuk kemudian tidak meninggalkan keluarganya dalam keadaan meminta-minta. Dan intinya dia dalam keadaan kemampuan di dalam hal harta. Kemudian yang kelima wasomi Ramadan melakukan puasa bulan Ramadan. Maka ini juga termasuk dari tiang yang membangun padanya agama Islam ini. Puasa bulan Ramadan. Sebelum adanya puasa bulan Ramadan, karena bulan puasa bulan Ramadan <clears throat> itu jadi perselisihan para ulama yakni kapan diwajibkan Sebenarnya mengatakan tahun yang ke-8 atau ke-7 atau yang ke-6 sebelumnya belum diwajibkan yang diwajibkan disebutkan oleh para ulama yakni puasa Asyura ini disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa puasa Asyura itu dulu sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan bahwa hari itu adalah hari dimenangkannya Musa alaihissalam terhadap Fir'aun waktu itu. Kemudian Nabi mengatakan, nahnu ahaku di Musa minhum. Kami lebih pantas terhadap Nabi Musa daripada mereka. Kemudian beliau melakukan sholat. Ini melakukan puasa e, di hari Ashura itu. Ini tanggal 10 bulan Muharram. Demikian. Kemudian dimansuh. Ya, ini pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dihapuskan dan diganti dengan puasa bulan Ramadan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an Ya ladina amanu kutiba usiyam kama kutiba ladina min qablikum la'alakum tattaqun. Kemudian dikatakan dalam ayat berikutnya syahrul ramadhan alladzi unzila fil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyamsumhu. Faman syahida barang siapa yang menyaksikan di antara kalian asyahra ini bulan Ramadan falyasumhu. Ini dalil wajib tentang puasa. Falyasumhu fil amr. Hendaknya dia berpuasa. Faman minkum maridun aw ala safarin faidatu min ayamin Kemudian Allah menyebutkan keringanan faman Ini Jadi barang siapa di antara kalian maridun sakit aw ala safar atau di atas perjalanan. Maka untuk mengganti di hari yang lain. Disebutkan oleh para ulama bagaimana kalau sekarang perjalanan dalam keadaan lapang, pesawat dan sebagainya, maka tetap hukumnya seperti dulu. Boleh untuk dia kemudian berbuka. Walaupun afdol untuk kemudian kalau tidak dalam keadaan payah dia tetap dalam keadaan berpuasa. Dan itu berkaitan dengan masalah fikih. Intinya di sini bahwa puasa bulan Ramadan itu adalah wajib. Dikatakan oleh para ulama, <clears throat> bagaimana kalau dia dulu meninggalkan puasa Ramadan itu? Meninggalkan puasa Ramadan. Sengaja. Apakah kemudian dia hendaknya mengganti? Dikatakan oleh para ulama yang roji adalah tidak. Karena dia telah luput hal itu. Tetapi bagi dia bertobat saja. Tidak atas dia itu kodok mengganti puasa yang dulu dia tinggalkan karena karena malas atau karena bodoh atau karena memang tidak berkehendak, tidak diberikan keimanan dan sebagainya. Apakah dia menggantinya? Tidak. Berbeda dengan orang tadi sakit. Maka hendaknya dia mencatat kapan dia itu sakit, kemudian menggantinya. Adapun kalau dia meninggalkannya karena sengaja waktu itu karena lemahnya iman dan sebagainya, yang benar adalah tidak menggantinya. Tetapi indahnya dia banyak melakukan amalan-amalan ketaatan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah di sini cukup pembahasan kita tentang hadis ini dan hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita akan lanjutkan berikutnya pembahasan berikutnya.